Amin ya Rabbal 'Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita ambil atau ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tatkala ahlu sunnah berdalil maksud dari tema ini yaitu apa sebenarnya konsep ahlu sunnah wal jamaah tatkala mereka berdalil dari Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma dan apabila dalam keadaan darurat menggunakan kias yang itu pun didasari dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah dalam perkara berdalilnya ahlu sunnah dan cara berdalilnya ahlu sunnah ahlu bidah jadi mudahnya memahami tema ini adalah apa yang membedakan antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam agama yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah apa bedanya dalam cara berdalil dalam manhajul istidlal wa talaqqi cara berdalilnya ahlu sunnah bagaimana caranya dan cara berdalilnya ahlu bid'ah bagaimana caranya apa manfaat mempelajari ini maka manfaatnya adalah tatkala kita mendapati sebuah permasalahan agama maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah semestinya selalu dalam rel ini dalam konsep ini dalam manhaj ini dan akhirnya kita mengetahui orang-orang yang di depan kita tatkala dia keluar dari manhaj ini berarti dia sedang mengikuti hawa nafsu dan akhirnya masuk ke dalam perbuatan-perbuatan mengada-ngada atau bid'ah dalam agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu di kampus salah satu dosen beliau adalah Fadilatul Syekh Anis bin Tahir Habibullah Ta'ala yang sekarang sudah menjadi guru besar di Fakultas Hadis dan juga pengajar tetap di Masjid Nabawi. Beliau mengemukakan kepada kita waktu itu di kelas, "Idza wajadta mas'alatan min masaili ad-diniyah, jika engkau mendapati sebuah permasalahan dari masalah-masalah agama, maka fakhul salasa tarayah Ambil tiga jalan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu tolabud dalil. Mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada dalam permasalahan tersebut. Baik dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari perkataan yang menunjuk perkataan-perkataan para sahabat dan para salafus saleh. Kemudian yang kedua tahapannya adalah setelah mengumpulkan semua dalil, maka kerjakan yang kedua yaitu talabu sehatil istidlal yaitu mencari dalil dalil mana saja yang sahih yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut. Karena dalil-dalil yang dikumpulkan nanti ada dalil yang sahih, ada dalil yang lemah, ada dalil yang lemah sekali, ada yang palsu. Sebagaimana dalam hayat, dalam afan, dan sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kumpulkan setelah tahapan yang pertama, carilah mana dalil-dalil yang sahih. Ayat Al-Quran sudah jelas, kemudian kumpulkan dalil-dalil yang sahih. Dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan hadis-hadis yang lemah, apalagi lemah sekali, apalagi palsu. Kemudian turun kepada tahapan yang ketiga, yaitu talabu sihatil istidlal mencari dalil yang paling cocok digunakan dalam permasalahan ini. Karena terkadang sebagian orang menggunakan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis yang sahih ternyata tidak dapat digunakan dalam permasalahan tersebut. Artinya dia salah dalil dia salah dalam penempatan dalil. Padahal dalilnya dari Al-Quran. Contoh misalkan, dahulu, sekitar beberapa tahun yang lalu, ada orang yang mengaku menjadi nabi di Indonesia. Nabinya orang Indonesia. Dan masuk televisi, kemudian diwawancarai. Tatkala diwawancarai, yang mewawancari berkata, Bapak ini mengaku menjadi nabi di Indonesia, betul? Betul. Kira-kira apa dalil yang Bapak pegang dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena umat Islam qatibatan, umat Islam secara menyeluruh meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi, Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabi. Tidak pantas bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang dari kalian. Tetapi beliau adalah Rasulullah dan ini gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang dengan gelar tersebut kita harus mendudukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya. Walakin Rasulullah wa khatamun nabi dan penutup para nabi. Ini keyakinan umat Islam. Anda dalilnya apa? Maka dia berdalil dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Likulli ummatin rasul." Artinya, setiap umat adalah mempunyai seorang rasul Subhanallah. Lihat, ayatnya dari Al-Quran. Dan tetapi ayat tersebut salah penempatannya. Likulli ummatin rasul. Kata dia, setiap umat berarti setiap bangsa punya rasul. Silakan yang di Amerika ada rasulnya, yang di Indonesia ada rasulnya, di Malaysia ada rasulnya, dan saya adalah rasul yang ada di Indonesia. Lihat, dalilnya dari Al-Quran. Mungkin sebagian orang, tak kalah mendapati orang berdalil dari Al-Quran, dia langsung terperangah. Oh benar juga. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Yaitu orang-orang yang mengadakan zikir secara berjamaah. Dipimpin oleh satu orang, Kemudian satu masjid berzikir secara berjamaah. Maka mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran Kafiran, wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, lihat di sini panggilan ada tunnida alat untuk memanggil kepada orang-orang beriman berarti jamak wahai orang-orang yang beriman berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak berarti boleh zikir berjamaah dalilnya dari Al-Quran maka dalil ini pun salah dalam penempatannya kenapa? karena dia hanya memakai ayat Al-Quran tetapi sihatul istidlalnya keliru. Cara pendalilannya keliru. Kenapa demikian? Karena ini yang kita bicarakan. Bedanya manhaj talaki dan manhajul istidlal antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, nanti kita akan bicarakan apa perbedaan yang begitu mendasar? Konsep beristidlalnya ahlu sunnah sehingga kita bisa menyatakan ini ayat salah pendalilannya. Ini ayat Al-Quran. Betul, tidak ada yang salah dari ayat tersebut. Tetapi dalam pendalilannya keliru. Kenapa? Karena tidak semua yang dikategorikan khitab syara' ala qadril jama' redaksi syariat yang dalam takaran jama' itu kemudian dikerjakan secara bersama-sama dipimpin oleh satu orang tidak seperti misalkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan eh afwan fankihu ma tabalakum minan nisa' matna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah kalian seluruhnya. Lihat, ini khitab jamak. Nikahilah kalian seluruhnya. Ya, empat wanita, tiga, kemudian eh, dua, tiga, empat. Berdasarkan ayat ini, kalau kita memakai pemahaman yang tadi, berarti semua dari kita harus nikah dua semuanya jamak jama'i secara bersama-sama dipimpin oleh satu orang sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang maka ini kekeliruan ini contoh-contoh salah dalam memahami sihatul istidlal maka ini tiga tahapan ketika seorang berdalil dahulukan yang pertama kumpulkan semua dalil yang ada yang kedua, cari mana dalil yang sahih. Yang lemah tidak bisa dipakai. Dengan beberapa sebab. Hadis lemah tidak bisa dipakai. Menurut ahlu sunnah wal jamaah. Dan juga menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Meskipun sebagian bahkan jumhur ulama mengatakan bahwasanya hadis lemah bisa dipakai dengan beberapa syarat. Syaratnya ini pun kontradiktif. Syaratnya ini pun bertentangan satu dengan yang lainnya. Makanya wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah ha al hadithu dhaif la yu'malu wa la yuhtajju bihi mutlaqan. Hadis lemah tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum sama sekali. Ini pendapat salah satu dari pendapat ulama yang peneliti di antaranya Imam Ahmad, kemudian ulama-ulama di zaman sekarang seperti Imam Ibnu Baz, Imam Muhammad bin Shalal utsaimin Imam Al-Albani rahimahullah taala. Hadis lemah tidak bisa diamalkan. Kalau ingin tahu sebabnya dan itu bukan materi saya sebenarnya, saya ambil beberapa sebab. Satu, hadis lemah tidak bisa diamalkan karena hadis lemah kalau kita belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu kaidah hadis, maka taksimul ahadis, bi'tibari qabulihi wa raddihi pembagian hadis-hadis berdasarkan hadis tersebut dibagi diterima atau ditolak itu dibagi menjadi dua ya hadis-hadis yang min qabulil qabul hadis-hadis yang makbul yang diterima hadis sahih sahih li ghairihi, hadis hasan, hasan li ghairihi. Di sana ada hadis-hadis al-mardud, hadis-hadis yang ditolak. Di antaranya al-hadithul dhaif, dhaif jiddan, kemudian mungkar, syad, maudhu, hadis-hadis yang ditolak, hadis lemah, hadis lemah sekali, hadis mungkar, hadis syad, hadis palsu. Nah, dari sini kita katakan bahwa mengamalkan hadis lima tidak bisa sama sekali. Kemudian sebab yang kedua, kenapa mengamalkan hadis lemah tidak bisa? Dan ini masuk masih dalam tahapan yang kedua, yaitu tolabu sehatid dalil, mencari dalil yang benar dari seluruh dalil-dalil yang ada. Sebab yang kedua yaitu sebagaimana perkataan Imamul Muhaddithin Sufyan bin Masruq al-Thawri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya fil sahihil hadis ghaniyun an saqimihi. Artinya, hadis yang sahih sudah mencukupi daripada hadis yang lemah. Ngapain kita ke hadis yang lemah? Hadis sahih saja belum semuanya kita amalkan. Ya, hadis sahih saja belum semua kita amalkan. Sebab yang ketiga, mengapa hadis lemah tidak bisa diamalkan karena kalau seandainya hadis lemah bisa diamalkan berarti tidak tidak ada manfaatnya para ulama membuat klasifikasi ini hadis lemah, ini hadis sahih, ini hadis bisa diamalkan, ini hadis bisa tidak bisa diamalkan. Tidak ada manfaatnya para ulama membuat buku-buku, menulis kitab-kitab tentang para perawi-perawi yang lemah. Seperti Afa lil Uqayli, kemudian Al-Isabah, Fitamjiz Sahabah, kemudian mizanul i'tidal, kemudian uh, at-taqrib dan masih banyak kitab-kitab hadis yang membicarakan tentang perawi-perawi. Perawi ini lemah, perawi ini sahih, per, uh, perawi ini terpercaya, perawi ini adil. Ya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua hadis bisa diamalkan. Ini sebab yang ketiga. Kenapa tidak bisa mengamalkan hadis lemah? Habis kajian saya tanya. Yang keempat, Sebab yang keempat, kenapa hadis sahih? Karena saya lihat yang hadir dan ini kesalahan sebagian kaum muslim. Kita itu dalam urusan akhirat sekedarnya. Ustadz, jangan bawa kita deh. Kalau Ustadz yang begitu Ustadz aja. Saya sering ditegur seperti itu. Sebagian orang deh kalau begitu. Dalam urusan akhirat asal jadi asal sholat asal zakat asal tunai kewajiban selesai asal hadir di majelis ilmu ya nggak nyatat asal hadir gitu kalau seandainya yang hadir sejenis Imam Syafi'i satu kali baca kitab muwatta yang di dalamnya ribuan hadis, hafal langsung, silahkan gak nyata. Coba ada yang bisa mengulangi kenapa kita tidak boleh mengamalkan hadis lemah. Tiga sebab saya sebutkan. Hah? Hmm. Pernah kejadian pak. Sebelum saya lanjutkan, ini sedikit intermezzo. Pernah kejadian di bulan Ramadan, saya diundang sebuah perusahaan kajian sebelum buka puasa. Kajian cuma diberi waktu 15 menit. Dalam benak saya, apa 15 menit? Ini mukadimah aja nggak sampai 15 menit. Nggak cukup 15 menit. Kemudian saya bingung dari rumah sampai perusahaan tersebut karena perusahaannya di Banjarmasin, perusahaan alat besar, alat berat, saya bingung mikirin apa yang bisa saya sampaikan dalam 15 menit. Akhirnya sebelum masuk gerbang saya dapat. Saya bilang, ini nanti caranya. Maka di pengajian itu saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya ingin bertanya di pengajian ini dan pertanyaan itu adalah kajian saya. Siapa yang bisa jawab saya kasih duit 100 ribu. Apa berkahnya bulan Ramadan. Dalam bahasa lain, apa keutamaan bulan Ramadan? Semuanya nunduk, kemudian satu-satu mengeluarkan handphone. Nanya sama Syekh Google. Hmm. Saya bilang jangan nanya sama Syekh Google. Ya, keutamaan bulan Ramadan nggak nggak tahu. Bagaimana mau menghargai bulan Ramadan? Pantasan waktu kita terbuang percuma gara-gara kita tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Menit per menit bagi para ulama dahulu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat berkah. Tidak mereka lewatkan kecuali mereka beramal. Maka tidak heran kita mendengar cerita-cerita heroik dari ulama-ulama terdahulu. Dari mulai Qatadah bin Da'ama As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Kemudian Ibrahim bin Yazid An-Dakhai, kemudian banyak dari ulama-ulama tabi'i mereka kalau bulan Ramadan dua kali hatam. Dalam satu hari. Kok bisa? Bisa karena mereka menghargai bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau untuk urusan akhirat coba kita lebih maksimal. Bukan sekedar hadir di majlis pengajian, tetapi kita ingin benar-benar maksimal untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita beramal mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat, kenapa tidak boleh mengamalkan hadis lemah? Karena Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama jumhur, kebanyakan para ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah tetapi dengan syarat. Syaratnya yaitu hadisnya yang lemah tadi harus ada sandarannya dari hadis yang sahih. Maka ini syarat bertentangan. Kalau begitu amalkan yang sahih sudah tinggalkan yang lemah selesai. Betul. Syarat yang kelima, apa? Yang sebab yang kelima, kenapa kita tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah? Karena sekali lagi, jumur yang mengatakan bahwasanya boleh mengamalkan hadis lemah, tetapi dengan syarat. Salah satu syarat mereka yaitu ketika mengamalkan hadis lemah tersebut tidak boleh berkeyakinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengamalkannya. Bagaimana kita mau beramal sedangkan kita tidak yakin itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengamalkannya atau tidak? Nih sebab yang kelima. Kenapa kita katakan bahwasanya syarat e, bahwasanya hadis lemah tidak boleh digunakan dalam beramal. Dalam perkara apapun, akidahkah, halal haramkah, perkara muamalahkah atau ilul amal. Habis lemah la yu'malu bihi wa la yuhtajju bih mutlaqan. Tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan sandaran hukum sama sekali. Ini beberapa sebab. Nah, sekarang kita masuk saja bagaimana konsep ahlu sunnah dalam berdalil. Dan nanti akan saya sebutkan bagaimana konsep orang-orang pengikut hawa nafsu dalam berdalil. Konsep yang pertama yaitu ahlu sunnah wal jamaah ketika berdalil mereka sangat mengagungkan dalil-dalil syar'i. Ya, mereka sangat mengagungkan dalil-dalil syariat yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang bertentangan dengan dalil ini yang kadang-kadang Pak ya ibu sekalian juga kadang-kadang kita yang sering menggunakan dalil kamu kok jadi manusia tekstual sekali kita dituduh orang-orang yang tekstual karena seringnya bersandar hanya kepada dalil kalau seandainya kita tidak bersandar kepada dalil lalu bersandar kepada apa lawang semua pokok syariat Islam itu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, bersandar kepada Allah dan Rasulnya. Yang namanya Muslim itu karakteristiknya, ciri dominannya adalah al-istislam wal khudu' lillahi ta'ala. Makanya ketika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-islam, Islam itu apa? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Satu. Ini ciri Islam. Kalau Anda ingin kalau Anda ditanya oleh orang-orang kafir, wahai fulan muslim, saya ingin nanya Islam itu apa sih? Kalau kamu bisa menjelaskan kepada saya dengan mudah penjelasannya saya bisa cerna, maka saya akan masuk Islam. Maka mudah menjawabnya. Dan jawabannya yang penting bukan I, Isa S, Subuh. Bukan. L, Lohor. A, Asar. M, eh, Maghrib. Bukan, pasti itu. Ya, Islam yang pertama menyembah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, berlepas diri dari seluruh perbuatan syirik dan pelakunya. Itu Islam. Mudah dipahami, tidak jelimat dan itulah inti Islam. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Artinya, Kembalilah kalian kepada Rob kalian dan serahkanlah diri kepadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan poin pertama, konsep pertama yang dimiliki oleh ahlu sunnah dalam berdalil sangat mengagungkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka apabila Anda berdiskusi dengan seseorang tentang permasalahan agama, Kapan dia sudah meremehkan ayat? Kapan dia sudah meremehkan hadis? Maka ini tidak bisa diajak diskusi, pasti debat kusir. Ya, pasti debat kusir. Maka tinggalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita konsepnya tatkala berdalil adalah mengagungkan dalil-dalil syariat Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Innama kana qaulal mu'mini idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Innama innama disebutkan oleh orang-orang Arab dalam ilmu bahasa Arab adalah adatul hasr. Kata huruf yang menunjukkan untuk pembatasan. Artinya hanya. Nanti kita artikan inna makana qaulal mu'minin ila du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Artinya ucapan orang beriman tatkala mereka diajak kepada Allah, diajak kembali kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. hanya apa? Mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya? Hanya sami'na wa ata'na. Itu sifat ahlu sunnah wal jamaah. Tatkala ada dalil dari syariat dan seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, dalilnya sahih, kemudian pendalilannya pun sahih. Maka pada saat itu kita hanya bisa mengucapkan sami'na wa ata'na di sini membantah orang-orang yang sering ngeyel. Ya, dan sifat ngeyel ini sifat orang munafik yang sangat dibenci oleh para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi fil batil." Kembali kepada kebenaran lebih baik dibandingkan terus-menerus di dalam kebatilan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bagaimana ahlu sunnah sangat mengagungkan dalil-dalil syariat yaitu nas-nas dari Al-Quran dan sunnah sangat diagungkan tidak ada dalil yang paling diagungkan oleh ahlu sunnah kecuali itu yaitu dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما artinya demi tidak sama sekali demi Robmu mereka benar-benar tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamu wa barakatuh alaih menjadi hakim pemutus keputusan di dalam perkara yang mereka bicarakan. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka harajan, keberatan dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita mengetahui dalil-dalil bagaimana seorang muslim semestinya mengagungkan nas-nas dari Al-Qur'an, kita akan ambil contoh bagaimana para salafus saleh mengagungkan nas-nas syar'i. Bagaimana orang-orang yang diridhoi oleh Allah dari mulai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i mengagungkan benar-benar syariat dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al haya'u kulluhu khair." Al haya' kulluhu khair. Artinya, Sifat malu seluruh dari sifat malu mendatangkan kebaikan. Maka saya pesan di sini berdasarkan hadis ini, kalau ada anak perempuan Anda punya sifat malu, maka jangan dicela. Itu sebuah keutamaan. Anak laki-laki punya sifat malu, jangan dicela. Ustadz ini orangnya pemalu banget, nggak mau ngomong. Jangan dicela, nggak boleh dicela. Al haya kullu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Kemudian ada seorang yang bernama Bushair ibn Ka'ab rahimahullah. Mendengar hadis tersebut dia mengatakan Inna lanajidu fi kut ba'dil kutubi awal hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'fun. Lihat. Kita mendapati sifat malu di dalam kitab-kitab dan di dalam perkataan-perkataan hikmah itu memang terdapat keutamaan, kewibawaan. Orang kalau pemalu itu wibawa. Tapi, nah ini ini dia tidak mengagungkan sekarang. Tetapi di dalamnya terdapat kelemahan. Di dalamnya terdapat apa? kelemahan. Apa yang terjadi kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini? Perhatikan riwayat ini, riwayat Muslim. Faghadiba Imran hatta marrat aina. Imran marah mendengar hadis Nabi ditentang. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-haya kulluhu khair. Ke sifat malu seluruhnya adalah mendatangkan kebaikan ini malah ditentang bahwasanya kita dapatkan di dalam kitab kita, di dalam perkataan hikmah, memang sifat malu mendatangkan ketenangan, kewibawaan, tetapi sifat malu pun mendatangkan kelemahan. Maka marah Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu, kemudian beliau berkata, La arani Lihat pengagungannya terhadap sunnah Rasul La arani Uhadithuka an Rasulillah Wa tu'aridu fi Aku tidak ingin sekali-kali kamu melihat, melihat kamu. Aku sedang berbicara tentang hadis Rasul dan kamu menentangnya. Ini sifat ahli sunnah. Azan dulu atau gimana? Di mana biasa? Sholat dulu. Atau ikut peraturan saya kali ini nggak apa-apa ya. Azan dulu, saya teruskan kajian. Sholat diakhirkan. Gak apa-apa? Tidak apa-apa jamaah ya? Karena afdolnya kalau disepakati sholat isya diakhirkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengetuk pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sudah ngantuk capek. Kemudian Rasul alaihi wasallam keluar di akhir waktu salat isya. Beliau mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha." Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka sesungguhnya sholat isya yang paling abdol sekarang yaitu di akhirkan waktunya. Tidak mengapa ya? Ya silahkan azan dulu. tahu muadzin. Allah Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Imran bin Hussein radhiyallahu anhu tatkala beliau ditentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sangat marah dan beliau ulangi kemarahan tersebut sampai teman-temannya yang di sampingnya mengatakan annahu laisa muttahaman bin nifaq wahai Imran tenang tenang ini bukan orang munafik sudah selesai selesai baru diam ahlu sunnah begitu tatkala ada hadis Rasul ditentang maka kita harus keras, harus tegar, harus kuat menahan, mem, mem, mempertahankan hadis tersebut. Ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang lain, hadis riwayat Muslim juga. Ini contoh praktek para salafus saleh mempertahankan dan mengagungkan nas-nas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhannakum ilaiha Artinya jangan kan larang istri-istri kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah jika mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi sholat berjamaah. Hadis ini maksudnya adalah seorang suami tidak boleh melarang seorang istri atau keluarga perempuannya untuk ikut sholat berjamaah di masjid tatkala sang istri atau keluarga perempuannya meminta izin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Bilal bin Abdullah. Anaknya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang bernama siapa? Bilal mengatakan, "Wallahi lanamna'ahunna." Demi Allah, kami para suami akan melarang istri-istri kami untuk pergi ke masjid. Kira-kira Bilal melarang ini kenapa? Apakah ingin menentang hadis Rasul ataukah mempunyai rasa cemburu? Hah? Ini, Pak, kebiasaan para sahabat. Makanya salah satu kajian saya judulnya di Jakarta ini gaya hidup para sahabat. Mungkin besok hari Sabtu entah di mana. Kebiasaan para sahabat mereka itu gaya hidupnya sangat mempunyai rasa cemburu terhadap istri istri Bahkan diceritakan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Beliau ini berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bisayfi ghayra musfih." Hadis riwayat Bukhari. Kalau seandainya aku melihat seorang lelaki berdua-duaan dengan istriku, aku akan penggal dia dengan pedang lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Ada pedang itu ada mata pedangnya, ada yang tumpulnya. Kira-kira sakitan mana, Pak? Emang sudah ngerasain apa? Ya. Ini saking bahkan saat bin Ubadah diriwayatkan beliau ini punya banyak istri. Menikah, ditalak, menikah, ditalak. Dan istri-istri yang sudah ditalak tidak boleh dinikahi oleh yang lain. Saking punya rasa cemburunya. Subhanallah. Ya, Beda dengan sekarang laki-laki suami-suami yang membiarkan istrinya kalau apalagi kalau kondangan keluar dengan hijau, kuning, merah, muda, uh semuanya. Kadang-kadang perempuan yang diundang lebih menor dibandingkan yang mengundang. pengantinya lebih menor. Eh apa? Yang diundang lebih menor dibandingkan yang mengundang. pengantinya kalah menornya. Suaminya seakan-akan bergandengan, nih istri saya yang paling cantik, ayo silakan tonton semua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Abdullah seperti ini. Demi Allah kami akan larang mereka karena punya rasa cemburu. Tidak boleh keluar rumah, bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang Arab. Arab-Arab orang yang tua, orang Badui. Mereka mengatakan kebiasaan kami, ini rupanya kebiasaan Arab yang dibenarkan dalam Islam Kebiasaan kami seorang perempuan tatkala sudah menikah itu tidak keluar rumah sama sekali. Kecuali tatkala sholat id. Lihat, subhanallah. Makanya dilarang, wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah, kami benar-benar larang mereka mendengar hadis Rasul ditentang oleh anaknya, apa yang terjadi? Faakbala Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tu sabbahu mithlahu qat. Maka Abdullah bin Umar langsung menghadap ke anaknya dan langsung mencaci, memaki anaknya dengan cacian dan makian yang buruk Kata perawi yang meriwayatkan hadis ini, aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar mencaci, memaki sebesar itu sebelumnya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul la namna'ahu?" Wahai anakku, aku sedang berbicara hadis Rasul dan kamu mengatakan menentang hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan bicarai kamu selamanya. Dan fi'lan sampai meninggalnya Abdullah bin Umar tidak membicarai anaknya Bilal tersebut. Gara-gara satu hadis yang ditentang oleh Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana pengagungan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menunaikan haji dalam keadaan mengerjakan haji tamattu, kata Abdullah bin Umar. Kemudian ada yang berkata, di antaranya Urwah bin Zubair, Naha Abu Bakar radhiyallahu anhu anil mut'ah. Tetapi wahai Abdullah bin Abbas, Abu Bakar radhiyallahu anhu melarang haji tamattu. Kemudian berkata lagi Abdullah bin Zubair, "Naha Abu Bakar wa Umar anil mut'ah." Artinya Abu Bakar dan Umar, kalau tadi cuma Abu Bakar, sekarang Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini riwayat sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Arahum sayahliqun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu qanaha Abu Bakar wa Umar. Aku melihat mereka akan binasa. Aku sedang berbicara tentang hadis Rasul. Lalu mereka tentang bahwasanya Abu Bakar dan Umar melarang. Intinya, Pak, kalau ada hadis Rasul tidak bisa di tidak bisa ditanding dengan perkataan siapapun. Makanya ini pelajaran menarik untuk meneguhkan akidah kita bahwasanya kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Tidak ada yang tidak ada yang hasanah. Karena itu hadis Rasul, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Kalau seandainya kita mengambil cara seperti ini, mereka mengatakan, tapi Ustadz Umar bin Khattab mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling baik, berarti ada bid'ah hasanah. Ya akhi, Jangan tentang hadis Rasul dengan perkataan siapapun. Sampai Umar. Hatta Umar bin Khattab. Ini akidah harus kokoh, pantang untuk diputus sampai hayat sudah tidak ada di kandung badan. Walau taruhannya nyawa. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus di atas, tidak bisa ditanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, apalagi perkataan di bawah mereka. Bapak Ibu perhatikan, Abu Bakar radhiyallahu anhu kedudukannya itu Abu Bakar, eh, para Rasul, para Nabi, kemudian Abu Bakar. Ya, tidak ada manusia yang terbaik sepeninggal Rasul dan Nabi kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini sedikit saya menyinggung tentang Abu Bakar. Ada perkara menarik dari biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan ini bermanfaat saya ceritakan di sini. Seorang tabi'i terkenal yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu beliau berkata ma sabaqa Abu Bakrin kasrati salatin wa siyamin walakin sabaqahum bima waqara fihi binal bima waqara fi qalbihi minal iman artinya Abu Bakar sebelum saya terjemahkan perkataan ini kalau Anda lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah disiksa oleh orang kafir Quraisy. Tidak seperti Bilal. Bilal disiksa di tengah padang pasir panas menyebutkan ahad ahad. Lalu kemudian beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar, kemudian beliau menjadi penghuni surga. Ganjaran dari Allah. Abu Bakar tidak seperti Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu setelah itu beliau dijanjikan surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang setelah itu dijanjikan surga. Tidak. Abu Bakar saudagar kaya, orang terkenal, kemudian tidak pernah disiksa, tidak pernah jadi budak, tapi keimanan mereka melebihi daripada orang-orang dari para sahabat yang disiksa dan direndahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kira-kira apa penyebabnya? Paham maksud saya? Abu Bakar itu orang terkenal, tidak pernah dihinakan. Tapi tetap beliau termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasul SAW penghuni surga dan dijamin oleh Rasul SAW sebagai penghuni surga. Apa sebabnya? Bahkan dalam perkataan tadi Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, "Tidaklah Abu Bakar mendahului kami, eh, mendahului para sahabat dengan banyak sholat, banyak puasa." Enggak. Tidak terkenal Abu Bakar dengan banyak ibadah. Artinya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain yang terkenal tidak terkenal dengan itu. Tetapi terkenal dengan apa? dengan apa yang tertanam dari keimanan di dalam hati. Ini perhatian baik-baik bagi kita, terutama yang sudah mulai mengamalkan sunnah. Hati-hati, sikap rujuk sering datang. Saya sudah sering ikut pengajian dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah berdasarkan Al-Quran dan sunnah, Akhirnya pulang keluar dari Masjid As-Sunnah, semuanya kalian penghuni neraka. Hati-hati, ini banyak manusia-manusia seperti ini. Meskipun dia sadari atau dia tidak sadari. Contoh dia tidak sadari. Meremehkan dosa-dosa kecil. Contoh, kalau ngutang, senjata yang paling dia pakai, afwan akhi. Ya akhi, bayar. Ngaji sunnah bayar. Bahkan mereka yang paling takut. Ya. Lihat. Orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab. Dijamin masuk surga. Kalau ada setan di depan situ dia jalan di gang ini, maka setannya di gang yang lain. Takut dengan Umar bin Khattab ikut perang Badar, dijamin diampuni dosanya. Kemudian ikut bayatur Ridwan, dijamin diampuni dosanya. Ya. Kemudian yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laukana ba'di nabiun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi dalam riwayat yang lain, "Laukana ba'di Rasul." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, seorang rasul sepeninggalku, maka dia adalah Umar yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat-pendapatnya di, disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya permasalahan hijab, permasalahan mengambil uh, eh, makam Ibrahim sebagai tempat sholat, permasalahan mengambil uh, pendapat beliau tentang tawanan-tawanan perang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keutamaan tersebut beliau masih mengatakan apa? kepada Hudzaifah Ya Hudzaifah, a'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menganggapku sebagai orang munafik enggak? Takut dengan keimanan. Jangan merasa ujub. Apalagi kadang-kadang saking ujubnya ya, dia cuma beramal di hadapan manusia. Kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai jubah, kemana-mana celana di atas dua mata kaki jenggot sudah mulai dipakai kemana-mana dipakai betul tapi itu cuma di majlis ilmu di masjid as-sunnah keluar rumah keluar masuk rumah lepas peci lepas koko lepas celana lepas jenggot yang ditonton sinetron ditonton gosip artis iman tidak jujur Akibat kenapa? Oh, sudah ngaji tauhid. Sudah ngaji sunnah. Semestinya orang sudah ngaji sunnah lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman harus jujur. Bahkan jangan pernah mengamalkan ayat yang diamalkan oleh orang-orang munafik. Yastahfuna minan nas wa la minallah. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان Allah بما يعملون محيطا Artinya, mereka lebih takut di hadapan manusia dibandingkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bersama mereka dimanapun mereka tidur. Apa yang mereka ucapkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang di hadapan Majlis ilmu di hadapan kawan-kawan sepengajian. Pantesan kalau mau ke rumah nggak mau. Eh, rumah ente di mana? Ada di Bintaro sana. Saya mau ke rumah ya? Enggak. Kenapa? Karena kalau diketok pintunya, cepat matiin. Datang tamu, datang tamu. Iman nggak jujur. Ya, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud perkataan para ulama salafus saleh, la taj'alillaha ahwanan an-nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah zat yang melihatmu yang paling rendah. Kalau dilihat manusia, sok menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan. Tapi kalau seandainya sendirian, semuanya ditonton, semuanya didengar. Ini menjadikan Allah yang paling rendah yang dia yang dia lihat. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa? Sikap ujub kalau sudah ngaji Semestinya orang sudah ngaji, duduk di majelis ilmu, lebih ubu, lebih takut amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, firman Allah yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Firman Allah yang berbunyi, mereka yang memberikan apa yang mereka diberikan kepada mereka dan hati mereka dalam keadaan takut. Apakah mereka orang-orang yang berzina, minum khamar, berjudi dan takut mereka dikembalikan kepada Allah disiksa? Kata Rasul saw "Ya bintas Siddiq, la tidak wahai anak perempuan Abu Bakar Siddiq. Bukan itu maksudnya. Huwal huwar rajulu yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yakhafu alla yutaqabbal. Dialah orang yang sholat, puasa, zakat dan dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya ini seperti ini semestinya orang-orang yang mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cerita yang sangat menarik yang berkenaan dengan menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu seorang pernah berkata kepada Muslim bin Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'ut tabi'in terkenal yang dengan perkataannya uh, apa uh, dengan gelarnya Az-Zuhri. Ya Aba Bakrin, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latama al-hudud wa laisa minna man lam yuqir kabirana wa ma ashbaha hadzal hadis." Artinya, wahai Abu Bakar, yaitu panggilan dari Imam Az-Zuhri. Hadis Rasul SAW yang berbunyi bukan dari kami orang yang memukul pipi, menempeleng itu nggak boleh haram hukumnya dan dosa besar. Dan bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua. Hadis ini kayaknya terlalu berlebihan deh. Lihat dikatakan seperti itu Imam Az-Zuhri langsung az Zuhri sa'atan. Beliau menundukkan kepalanya dalam waktu yang lama. Karena hadis Rasul ditentang. Kemudian summa rafa'a ra'sah. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau, kemudian beliau berkata, "Minallahi azza wa jalla al-ilmu wa 'ala rasulil wa alaina taslimu. Beliau dengan tegas mengatakan ilmu datang dari Allah, Rasul yang menyampaikan, tugas kita menerima. Selesai. Begitu sifat orang muslim. Tidak mencela-menceli. Ya. Kalau kata Rasul A, A. Lihat para sahabat tatkala peperangan tabu, Yang mana Disebutkan hadis ini dalam riwayat Imam Abu Dawud. Kunna fi maja'ah. Kata sahabat yang meriwayatkan ini, kami dalam keadaan sangat lapar. Besok perang. Sekarang kami sangat lapar. Fa'asabna humran min humuril eh, min humuril al ahliyah. Lalu kami dapati keledai dari keledai piaraan. Lalu kami sembelih, kami masak sampai mau dibagikan sampai mau dibagikan. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Datang utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna Allah wa Rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai. Piaraan. Dalam keadaan lapar. Sudah masak, tinggal bagi. Ya, Kira-kira kalau kita begitu bagaimana? Wahai Rasulullah lapar. Besok perang. Bagaimana sudah terjadi? Ya. Tidak ada satu patah kata pun. Fa'akfa'na. Kami banting, kami tuang, kami tumpahkan selesai. Itu gaya hidup para sahabat. Dan itu dengan sebab itu mereka mendapatkan ridho Allah. Ustaz, itu kan zaman dahulu. Zaman sekarang bagaimana kita mengamalkannya? Maka perhatikan Pak. Saya kalau boleh cerita, pernah diundang kajian yang hadir kepala-kepala dinas di sebuah pemerintahan kota di sebuah kepulauan di Indonesia. Tidak terasa membicarakan masalah riba padahal judulnya bukan itu. Saya hanya sebagai contoh saja waktu itu membicarakan riba. Lalu ada salah seorang kepala dinas bertanya, Ustaz saya nanya, memang Ustaz idealnya kita itu patuh kepada Allah. Saya bilang ini nggak usah nanya kalau begitu. Iya, idealnya kita patuh kepada Allah. Tapi Ustaz, kita ini harus realistis hidup. Ya, Ustaz saya mengatakan Masya Allah Iya ada Ustaz manusia-manusia seperti itu ada Ya. Kita ini harus realistis hidup. Apa maksudnya? Ustaz tadi mengatakan riba, riba terlaknat, kemudian uh, yang memakannya terlaknat, yang memberinya terlaknat, yang saksinya terlaknat, kedua penulisnya terlaknat, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qalahum sawa", mereka sama seluruhnya dapat laknat. Riba yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya dan semisalnya kita paham, sangat paham itu Ustaz hadis. Tapi kita harus realistis itu. Kalau saya tidak minjam uang ke bank konvensional untuk mencari modal, saya dapat modal dari mana? Lihat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini jangan terbawa perasaan. Oh iya Pak, kalau begitu boleh deh Pak. Enggak, ayatnya, nasnya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sampai titik darah penghabisan, Pak. Riba haram. Mau alasan bagaimanapun. Ini namanya mengagungkan. Cuma Tentunya saya pada saat itu nggak jawab seperti itu kepada bapak itu. Nanti parah bapaknya. saya dilemparin batu lagi ya. Nah maka saya jawab dengan mengambil perasaan beliau. Saya katakan Pak, apakah Bapak meyakini Allah Maha Pengasih? Iya Ustaz. Arhamur Rahimin. Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih dari seluruh yang mengasihi. Maka apakah Bapak meyakini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha. Sungguh Allah lebih rahmat kepada hambanya dibandingkan seorang ibu lebih kasih kepada anaknya. Allah misalkan ada ibu anaknya ke jalan raya Gimana ibu tersebut? Tergopoh-gopoh ibu tersebut. Pegang anaknya. Kalaupun ada truk di belakang, dia pasang pada ibu itu. Allah lebih kasih sayang terhadap hambanya dibandingkan sang ibu kasih terhadap anaknya. Yakin itu pak? Yakin Ustaz. Saudara, kalau sudah bapak yakin itu, apakah ketika Allah membuat syariat haram riba untuk menyengsarakan hambanya? terdiam seribu bahasa bapak tersebut. Ya, harus kuat, kokoh. Jangan main perasaan dalam dalil. Yang haram tetap haram. Agungkan nas Al-Quran. Yang bid'ah tetap bid'ah sampai kapanpun, dimanapun. Nggak seperti pemikiran orang-orang liberal. Khomar kalau di Arab haram, dikutuk yang dingin apa? Hah? Dua-duanya. Selatan utara dingin dua-duanya. Emang pernah ke sana apa? Ya, selatan haram, tetap haram. Ma'askara kathiru eh, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Itu ras. Maka di sini di sini letak orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Makanya saya katakan dari tadi di awal, ini pembicaraan bukan hanya untuk membantah orang-orang ahli bidah, tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang ujung-ujungnya kepada syubhat. Dan ambil baik-baik dari Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, aslu fitnat aslu fitnatil linnas itnatan. Asal fitnah bagi manusia itu ada dua. Yang pertama fitnatus subuhat ujian godaan subuhat yang kedua fitnatus syahwat ujian syahwat ujian syahwat subuhat apa samar-samar dalam perkara agama seperti sekarang sama semua agama sama ya kalau orang berdoa kepada Allah wahai Allah dengan wahai Yesus itu sama. Ada manusia di sini. Di negeri ini yang mengatakan seperti itu. Kalau orang berdoa kepada Ya Rahman, kemudian berdoa Sang Yang Widi itu sama. Ini subuhan. Pakai dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran pakai. Tapi salah pendalilannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kulit Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna panggillah katakanlah wahai Muhammad sebutlah nama Allah dan sebutlah Ar-Rahman oh kata dia oh berarti Allah itu boleh kita memanggil ya Allah boleh juga ya Rahman boleh juga ya Rahim nanti boleh juga ya Yesus Ruhul Kudus Sang Yang Widi Buddha Gautama sama katanya semuanya itu nama Allah A'udzubillah. Ya. Ini orang pakai dalil Al-Qur'an, dalilnya benar. Pendalilannya salah. Kita boleh memanggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim karena itu adalah falahul asmaul husna. Karena itu adalah apa? Asmaul husna. Ente dapat Yesus itu dah asmaul husna dari mana? Ini harus kuat kokoh, tegar. Ini yang maksud hadis Rasul SAW. Ya'ti ala nasi zaman al-sabiru ala diri kalqabidu ala al-jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya seperti memegang batu api yang panas. Harus kuat, harus teguh, kokoh. La yakhafu laumata dia tidak akan takut orang mencela seorang pun siapapun dia. Ini gaya para sahabat salafus saleh berhadapan dengan dalil. Kembali kita gaya yang lain. Ini menarik, yaitu contoh para sahabat. Jadi kita katakan tadi konsep yang pertama mengagungkan dalil. Salah satu konsep pertama diamalkan oleh para sahabat yaitu dengan cara mereka sangat mengagungkan sabda Rasul dan mencela siapa saja yang mencela sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara yang kedua mereka mengagungkan dalil bagaimana? Mereka sangat-sangat teliti dalam mengamalkan sunnah. Saya ulangi, sangat-sangat teliti dalam mengamalkan sunnah contoh. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah riwayat dari Abdul Razak di dalam kitabnya as salat Seorang tabi'i yang bernama Sa'id Ibnul Musayyab Para ulama hadis kadang mengatakan Sa'id ibnul Musayyib dan lebih condong kepada Sa'id ibnul Musayyib. Ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min rak'atain. Artinya Sa'id ibnul Musayyib pernah melihat seseorang sholat setelah azan subuh. Setelah azan subuh lebih dari dua rakaat. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan subuh kebiasaan beliau cuma sholat sebelum subuh yang disebut dengan qabliyah atau sholat sunat rawatib muakkada dua rakaat sebelum subuh saja dua rakaat saja tidak nambah-nambah makanya yang paling rajih wallahu alam apabila anda datang dari rumah kemudian diazankan sholat subuh di masjid ini, kemudian Anda berdiri menunggu azan sampai selesai, kemudian setelah itu setelah azan Anda berdoa setelah azan, lalu Anda sholat apa? Sholat apa, Pak? Hah? Di hadapan kita ada beberapa sholat. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, Sholat ba'diyah wudhu setelah wudhu yang diamalkan oleh Bilal yang dengannya Bilal mendapatkan keutamaan yaitu suara sendal beliau ada di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Yang ketiga sholat qobliyah subuh. Maka bagaimana kita mengerjakannya? Kalau seandainya kita lihat contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah beliau sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Berarti Ustaz, bagaimana tahiyatul masjidnya? Maka tahiyatul masjidnya sudah mencukupi itu. Ini yang disebut oleh para ulama dalam permasalahan fikih at-tasyrik fin niyah. Bersyarikat dalam beberapa niat dalam satu amal yang sama. Ini boleh. Lihat hadis tahiyatul masjid. Bagaimana hadisnya? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian duduk sampai sholat dua rakaat. Lihat, sholat dua rakaat tahiyatul masjid ini sudah dicukupi dengan qobliyah subuh. Maka berarti itu kita bisa amalkan. Azan subuh cuma setelah azan subuh cuma ada sholat dua rakaat, yaitu qabliyah subuh. Nah, Sa'id bin Musayyib rahimahullah melihat orang setelah azan subuh sholat dua rakaat, sholat lagi, sholat lagi, ditanya oleh beliau, kenapa engkau sholat? Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma setelah salat setelah azan subuh salat dua rakaat? Jangan engkau kerjakan. Jangan engkau kerjakan kecuali dua rakaat setelah adzan subuh. Dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Orang ini berkata, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu minas salah." Artinya, Wahai Sa'id ibn Musayyib, panggilan beliau, kunyah beliau Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan me- menyiksaku karena aku sholat? Paham maksudnya? Artinya, saya kan ini sholat, bukan maksiat. Gitu loh. Ya, meskipun setelah azan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat cuma dua rakaat subuh sebelum subuh, ya. Tetapi kan saya sekarang sholat. Masa Allah men menyiksa saya karena saya sholat? Paham? Ya, baik. Apa dijawab oleh Said Sayyid? Musayyib? La, tidak, Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat enggak. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tetapi menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya, pengagungan dengan cara meneliti benar-benar tak kalah mengamalkan. Ingin contoh yang lain? Perhatikan ini contoh disebutkan di dalam kitab Al-Faqih wal Muntafaqih. Qala rajulun lil imami Malik ibni Anas. Ya Aba Abdullah min aina uhrim? Pernah seseorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah. Imam Darul Hijrah gurunya Imam Syafi'i yang mempunyai kitab Muwatta. Orang ini bertanya, "Wahai Abu abdillah wahai Imam Malik." Dan subhanallah, imam empat itu dari mulai Imam Abu hanifa eh, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kebanyakan mereka berkunyah Abu abdillah Imam Malik Abu abdillah Imam Syafi'i Abu abdillah Imam Ahmad bin Hanbal Abu abdillah Imam Bukhari Abu Abdullah. Kebanyakan mereka berkunyah dengan apa? Abu Abdullah. Menunjukkan bahwa nama anak-anak mereka kebanyakan dinamai dengan apa? Abdullah. Maka jangan cari nama anak-anak itu sulit. Sulit-sulit cari nama anak. Ya. Kadang saya dipesenin Ustaz, tolong carikan nama anak saya yang susah eh, yang belum pernah orang bernama dengannya Jarang orang bernama dengannya. Saya bilang Fir'aun. ya. Kita lanjutkan. Orang ini bertanya, "Wahai Abu Abdullah, min aina uhrim?" Dari mana aku berihram? Ihram itu berniat untuk memulai ibadah haji dan umroh. Maka Imam Malik menjawab, min Zil Hulaifah. Dari Miqat. Karena beliau eh, di Madinah. Dari Miqat kota Madinah, Zul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedang ingin berihram. Beliau berumrah empat kali selama hidup beliau, berhaji satu kali selama hidup beliau. Beliau selalu berihram di Zul Hulaifah. Kemudian orang ini berkata, Inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Wahai Imam Malik, aku ingin berihram di Masjid Nabawi. Di samping kuburan Rasulullah. Bagaimana? Boleh enggak? Maka Imam Malik menjawab, La taf'al, fa inni akhsha alaika fitnah jangan kamu kerjakan. Aku takut kamu terdap, aku takut kamu kena fitnah kena dosa. Maka orang tersebut berkata, "Wa ayu fitnatin fi hadhi? Innama hiya amyal aziduha." Wahai Imam Malik, saya beri contoh ya. Misalkan ini miqat Dhul Hulaifah. Ini Masjid Rasul. Orang ini biasanya Rasulullah kalau berihram ingin haji dan umrah bermiqat di sini, berihram di sini. Sedangkan orang ini ingin berihram di kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Ketika dilarang oleh Imam Malik, jangan, jangan di sini. Aku takut kamu berdosa. Orang ini membantah, wahai Imam. Dosa apa? Aku cuma menambahkan beberapa jarak beberapa kilo aja. Bedanya antara Zulhulaifah dengan Masjid Nabi kan cuma beberapa kilo aja. Nggak jadi masalah lah. Bahasa beliau begitu. Kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia. Fitnah apa? Dosa apa yang aku dapatkan? Aku cuma tambah sedikit saja. Sama seperti sekarang. Ya, berihram jemaah haji Indonesia berihram di airport Jeddah. Ketika dikatakan, ah ini kan cuma jarak aja, sedikit aja, persis nih. Maka apa jawab Imam Malik rahimahullah? Beliau mengatakan, Wa ayu fitnatin a'lamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dosa apa lagi yang lebih besar? Kalau seandainya kamu melihat bahwa kamu lebih mendahului kepada sebuah keutamaan yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa apa yang lebih besar dibandingkan ini? menganggap dirimu lebih pantas membuat syariat dibandingkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berihramnya di Miqat, di Dzulhulaifah. Kenapa kamu kamu rubah? Kalau itu baik, makanya laukana khairan la Kalau itu baik, niscaya akan didahului oleh para sahabat Nabi radhiyallahu dan sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengucapkan surat An-Nur. Beliau mengatakan, Inni sami'tullah yaqul, fal الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ amri أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnatun, au yusibahum عَذَابٌ alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perkaranya, mereka tertimpa musibah atau tertimpa siksa yang pedih. Musibah di dunia atau siksa yang pedih di akhirat. Ini gara-gara menyelisih perintah Rasulullah SAW. Satu lagi, terakhir sebelum saya uh, akhiri kajian ini, yaitu hati-hati menyelisih sunnah Rasul. Karena jangan-jangan orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul dan menentang, menghina sunnah Rasul, itu disegerakan siksanya di dunia aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang menjelekkanmu wahai Muhammad, dia yang terputus. Allah Subhanahu wa taala sering sekali membuktikan yang menghina Rasulullah, menghina sunnah-sunnahnya pasti abtar di dunia sebelum akhirat. Dan ini firman dan ini juga menunjukkan surah An-Nur ayat 62 tadi. Antusibahum fitnah. Mereka tertimpa musibah di dunia atau siksa di akhirat. Jadi bahayanya menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disegerakan siksanya di mana? Di dunia. Contoh, contoh ini saya ambilkan dari kitab Ta'zimus Sunnah yang dikarang oleh Syekh kami Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani rahimahullah hafizahullah taala beliau mempunyai kitab Ta'dhimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan tentang siksa-siksa yang disegerakan oleh orang-orang eh, untuk orang-orang yang menghinakan sunnah di antaranya Rasul sallallahu Alaihi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabb." siwa itu mensucikan, membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Orang ini mendengar hadis tersebut, apa yang dilakukan? Hah, saya tidak bersiwak kecuali di dubur saya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang protes kadang-kadang, Ustaz, masa bilang dubur, kayaknya nggak cocok. Boleh nggak? bilang kencing boleh nggak? Hah? Apakah harus pakai bahasa kiasan? Buang air kecil. Berang bilang mohon maaf berak boleh nggak? Apakah harus pakai bahasa kiasan? Buang air besar. Maka jawabannya boleh dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang dua orang yang disiksa dalam kuburnya, beliau mengatakan, Inna la minal baul. Orang ini tidak menutup tatkala kencing. Memakai bahasa langsung tegas lugas. Tidak pakai bahasa buang air kecil. Boleh, tapi boleh juga memakai bahasa kiasan. Seperti misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hubungan badan berjima bagi seorang laki-laki dan perempuan di atas ranjang. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza da'a rajulu imratahu ila firasyih." Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, ngapain ngajak istri ke ranjang? Main da, main apa? Gak mungkin main apa-apa. Maka ini bahasa kiasan. Boleh lebih lebih baik memakai bahasa kiasan dibandingkan juga memakai bahasa yang lugas. Tapi boleh memakai bahasa yang lugas. Nah, para ikhwah sekalian, orang ini mengatakan di duburnya. Saya ingin bersiok di duburnya. Apa yang terjadi, Pak? Dan fi'lan dikerjakan itu di duburnya. Yang terjadi ternyata sembilan bulan orang itu hamil. Laki-laki padahal. Hamil kembung perutnya Kemudian setelah itu keluar bayi dari mohon maaf duburnya berkepala ikan berbadan manusia dan berteriak eh, bayi bayi, tersebut berteriak dengan kencangnya ketika itu yang dilahirkan tersebut keluar dia mengatakan dialah yang telah memutuskan usus-usus perutku tidak beberapa lama orang tersebut mati dan bayi tersebut pun mati. Imam Nawawi mengatakan isna isnaduhu a'immah. Yang menceritakan riwayat ini cerita ini adalah para imam. Artinya ceritanya sahih. Ini contoh nyata yang menghinakan sunnah Rasul akan disiksa, disegerakan siksanya di mana? Hadis riwayat Bukhari atau Muslim saya lupa antara dua itu. Orang yang memakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, kul ini Wahai fulan, makan kamu dengan tangan kananmu. Kemudian orang tersebut sambil memandang remeh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mas mas saya nggak bisa wahai Rasul." Menganggap remeh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Lastata'ta." Kamu tidak akan pernah bisa. Maka kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, maka dia tidak bisa memasukkan makanan sedikit pun ke dalam mulutnya. Disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala menentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang menghina sunnah Rasul, menghina yang dikatakan kadang jenggot dihina dengan sebutan-sebutan macam-macam celana di atas dua mata kaki jilbab besar pakai cadar dihina dengan sebutan macam-macam makanya hati-hati ingatkan baik-baik orang tersebut dengan nasihat yang baik jangan sampai tertimpa musibah di dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya Bapak Ibu saudara-saudari sudah jam 8 saya tidak ingin terlalu panjang yang kedua Konsep yang kedua yaitu yang sudah kita jelaskan dalam berdalil ahlu sunnah sangat bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Ini sudah kita jelaskan tadi. Konsep yang kedua, jadi konsep pertama apa? Mengagungkan dalil dan contoh-contohnya sangat banyak tadi. Konsep yang kedua dalam berdalil ahlu sunnah hanya mengambil hadis-hadis yang sahih ayat Al-Quran itu sudah pasti hadis-hadis yang sahih. Konsep yang ketiga yaitu seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwasanya ahlu sunnah sangat memperhatikan sehatu fahmid dalil. Benarnya memahami sebuah dalil. Ya, jadi dalil mungkin dari Al-Quran tapi salah paham. Akhirnya digunakan dalam sebuah sesuatu yang salah. Akhirnya timbulnya perkara-perkara bid'ah. Ya, karena salah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang ingin diperjelas atau kalau ingin menambahkan maka dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ini yang bisa saya sampaikan wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya, mohon maaf ya, kita akhirkan sholat isyanya tidak mengapa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingin mengupas tadi yang ketiga tadi, sebenarnya pemahaman terhadap dalil. Ada kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana memahami dalil dengan benar? Dengan pemahaman siapa? Maka Bapak Ibu sudah tahu jawaban Pemahaman siapa? Para sahabat. Itu adalah pemahaman yang paling benar. Timbul pertanyaan yang lain. Kenapa memahami dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat saja? Kenapa bukan dengan pemahaman-pemahaman yang lain? Pemahaman para imam, Kenapa kita bersandar kepada para sahabat saja? Ada yang tahu pak? Hah? Orang yang paling dekat dengan Rasul betul. Mereka yang tahu tentang sebab turun ayat, sebab keluar hadis betul. Dua sebabnya sudah. Orang yang paling dekat dengan Rasul, orang yang paling tahu tentang sebab turun ayat, sebab turun hadis betul. Ada yang lain? Kenapa kita memakai pemahaman para sahabat saja? dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin Allah meridhai mereka kecuali mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat. Dibimbing oleh sama dengan yang pertama, yang lain. Dan ini yang jarang disebutkan kadang-kadang. Saya sebutkan karena para sahabat melihat praktek yang dilangsung di, di langsung dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ini sama dengan poin pertama atau kedua atau ketiga tadi. Ada yang lain? Hah? Ada dua, ada dua tambah. Nah, karena Allah ridho sama dengan yang tadi. Ya, mereka paling uh, dekat dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua apa tadi? mereka paling tahu dengan uh, turun dan sebab turunnya ayat. Kemudian yang ketiga, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesepakatan mereka adalah kesepakatan yang tan yang tidak di atas kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajtami ummati ala Balala, Umatku tidak akan bersepakat di dalam ini yang keempat. Yang kelima dan ini yang jarang disebutkan. Yaitu kapan mereka salah langsung ditegur oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak ada di zaman-zaman lain. Hah? Kapan mereka salah? Para sahabat salah, langsung apa? Ditegur di oleh Allah dan Rasulnya. Contoh hadis riwayat Bukhari Tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan bagaimana ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Kemudian yang satu saya ingin berpuasa setiap hari. Yang kedua saya ingin sholat malam setiap malam. Yang ketiga saya tidak ingin menikahi perempuan. Maka langsung datangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Wallahi inni la'atqakum wa lillah. Demi Allah, aku yang paling takut dan paling bertakwa di hadapan Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku puasa, aku pun berbuka, aku sholat malam, aku pun tidur, aku menikahi wanita. Lihat, dibantah langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika salah, langsung dibetulkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada kaum yang seperti ini kecuali siapa? Para sahabat. Maka kita bersandar tenang Pak dengan pemahaman para sahabat. Ya, tenang kita dengan pemahaman para sahabat. Dan ini yang menyebabkan kita kenapa memilih konsep beragama dengan pemahaman para salafus saleh. Itu sebabnya. Wallahu a'lam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Saya baca di salah satu media online Kajian Ustaz di daerah Jawa Timur Madura ditolak Dan diajak berdebat oleh orang-orang yang tidak suka dakwah sunnah Apakah masalah ini telah selesai Dan apa yang terjadi di sana Kalau tahu manfaat enggak Kalau tidak tahu dikatakan bodoh tidak Enggak perlu Enggak perlu tahu saya di masa-masa ini sering menyinggung terutama ke Jakarta ini saya bawa sebuah sebuah misi diantaranya yaitu mengembalikan umat ke majelis ilmu yang ada di zaman sekarang akibat media sosial maka bukan banyak penuntut ilmu penuntut berita yang banyak baca Quran belum becus bacanya cok berberita tok akidah belum kuat tidak tahu dalil dari dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Kembali ke majlis ilmu, tinggalkan majlis berita. Jadi Anda penuntut ilmu, bukan penuntut berita. Ya, yang kalau Anda tahu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau seandainya tidak tahu pun tidak dikatakan bodoh. Bisa dipahami? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke majelis ilmu. Sebagian alusuna sekarang takut kepada orang-orang syiah rafidah gara-gara terlalu banyak banyak berita. Akidah belum kuat. Lihat ayat-ayat suci Al-Quran. Intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Itu yang harus kita pegang. Kenapa takut mati-mati di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tetapi hiasi diri kita dengan ilmu agama. Kembali ke majelis ilmu, ngaji kitab. Ngaji sama ustadz-ustadz yang ada di Jakarta ini. Ngaji kitab, ajak mereka ngaji kitab. Jangan berbanyak untuk mengaji tematik, ngaji kitab. Karena itu ilmu yang mendasar. Itu ilmu yang mumpuni. Ngaji kitab. Itu yang membuat kaum muslim menjadi kuat, kokoh. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan orang-orang yang menentang dakwah Dajjal kalah dengan ngaji kitab. Bukankah seorang pemuda ketika dibelah tubuhnya, kemudian setelah itu dikembalikan oleh Dajjal, dia mengatakan, demi Allah aku semakin yakin engkau adalah Dajjal yang telah diriwayatkan oleh Rasul SAW dalam hadisnya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu hadis akan sampai akhir zaman. Belajar Pak ilmu agama dibandingkan ilmu belajar ilmu politik. Ya penuntut politik bukan penuntut ilmu. Sibuk sana sini tentang berita-berita. Ya. Hafal Al-Qur'an cuma tiga kul. Tambah surat paling favorit Ina Ataina. Dalam ilmu agama, dalam bahasa Arab. Ya. Pelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita untuk berada dalam agama ini dan harus yakin lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al haq la yadhurruhum man khadalahum la man khalafahum masih akan ada umatku yang mempertahankan kebenaran memperjuangkan kebenaran mereka tidak akan takut kepada orang yang menyelisihinya ataupun orang yang memberikan bahaya kepadanya akan ada selalu itu pegang itu baik-baik Negara Persia tidak akan pernah muncul itu hadis Rasul. Setelah Kisra habis, setelah Persia habis tidak akan pernah muncul. Itu pegang itu, akidah itu. Jangan takut dengan orang-orang Syiah Itu akidah. Pelajari ilmu agama, kita akan kuat akidah kita. Orang kafir, orang munafik, musuh-musuh Islam akan takut tatkala umat Islam bersenjata ilmu agama. Kembali ke majelis-majelis ilmu. Tinggalkan berita-berita. Ada kesebagian orang subhanallah aneh. Dia baca berita, saya sering dapat SMS, Facebook, Twitter, atau WhatsApp banyak sekali masuk. Ada orang nanya, Ustadz, ini pendapat uh, si Fulan begini tentang kitab begini tentang kitab ini. Bagaimana menurut antum? Ya akhi, baca subuhat kemudian nggak bisa jawab kasih ke ustadz. Tinggalkan yang subuh-subuh. Baca yang sahih-sahih. Kuatkan akidah. Baca subuhat nggak bisa jawab, kasihnya ke ustaz. Subhanallah. Seperti perkataan Imam Sufyan bin Masruk al-Thawri rahimahullah ta'ala. Fi sahihil hadis ghaniyun an saqimih. Hadis yang sahih itu mencukupi daripada hadis-hadis yang lemah. Imam Al-Bani rahimahullah taala berkata, ya. Berkata, "Al-umru qasir, al-ilmu kathir, wal umru an tahsilihi qalil." Fabda bil ahami fal muhim. Artinya, ilmu itu banyak. Sedangkan seseorang menghasilkan ilmu tersebut umurnya sangat sedikit maka mulai yang paling paling penting daripada yang terpenting ilmu akidah ya duduk di majlis majlis ilmu membaca kitab tiga landasan utama i'lam rahimakallah ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati merahmati engkau annal ilma qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan berbuat itu pelajari. Hafalkan itu. Hafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kuat akidah. Sekarang terombang-ambing, terombang-ambing dengan berita. Ya, penuntut berita bukan penuntut ilmu. Ya, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Habibullah taala. Beliau mengatakan di zaman yang uh, eh, multi multimedia ini salah satu hal yang paling luar biasa negatifnya adalah semua orang bisa nulis, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa menyebarkan tulisannya, dan semua orang bisa membaca tulisan siapapun. Maka ini bahaya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kembali ke majelis ilmu. Duduk ngaji, ngaji kitab, baca hadis-hadis Rasul, pelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Allah menjelaskan apa yang menimpamu itu karena kebodohanmu tetapi ayat lain adalah takdir dari Allah mohon penjelasannya. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sebelum saya jawab, maksud pertanyaan ini adalah karena para ulama mengatakan nisfu uh, eh, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Maksud pertanyaannya adalah apabila ada ayat yang menyebutkan wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an Ada musibah yang menimpamu maka itu adalah akibat ulah tangan-tanganmu. Tapi di sana ada ayat yang lain bahwasanya apa saja musibah yang tercipta maka itu sudah dituliskan dalam takdir lauhul mahfud. Maka bagaimana mengkorelasikan, menghubungkan antara ayat ini dengan ayat ini? Sebelum saya jawab, maka saya katakan bahwa harus menjadi keyakinan bagi seorang muslim tanpa ada keraguan dan tidak boleh niqash di dalamnya tidak boleh ada debat di dalamnya bahwa tidak mungkin firman Allah dengan firman yang Allah yang lain itu akan bertentangan satu dengan yang lainnya sampai hari kiamat kalau bertentangan berarti maka salahkanlah akal kita yang terbatas ya tidak mungkin firman Allah bertentangan dengan firman Allah yang lainnya. Firman Allah dengan hadis Rasul tidak mungkin bertentangan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Nah, bagaimana menggabungkannya ini? Maka jawabannya Allah ketika berfirman, "Wa ma asabak, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpamu maka itu adalah uh, akibat ulah tangan-tangan kalian ini maksudnya adalah itu pun takdir Allah. Tidak keluar dari apa yang sudah sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam apa? Kitab Al-Lauhul Mahfuz. Itulah dosamu. Nah, di sini mungkin saya ingin lebih jelaskan tentang takdir. Begini, Pak. Sebagian orang berpikir, Ustaz, kita ini bergerak, saya mengangkat ini, itu atas apa? Maksudnya, apakah saya sekarang dipaksa oleh Allah mengangkat atau saya mempunyai kekuatan sendiri tanpa kekuatan Allah? Maka dalam hal ini terjadi ini masalah akidah. Ini yang harus dipelajari ini. Duduk di majlis ilmu, minta Ustaz mengerjakan uh, menjelaskan ini sedetil-detilnya dan tidak boleh orang bodoh di dalamnya. Ini baca berita di sana sibuk, balik papan sibuk, ya. Sedangkan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Coba ngap bisa ngapain? Coba. Hah? Paling cuma ngomel sana sini. Ya. Eh, doakan itu sudah pasti. Sibuk dengannya ya sibuk dengannya coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya mengangkat ini ada kelompok yang berpendapat bahwasanya yang mengangkat ini mutlak murni kekuatan Ahmad Zainuddin dan inilah yang disebut dengan kelompok Qadariyah bahwa tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam kekuasaan manusia. Hanya kuasa manusia, tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan ketika saya mengangkat ini saya dipaksa oleh Allah. Bagaikan robot yang diremot oleh seseorang. Bagaikan angin yang diterpa oleh kipas angin. Eh, kertas yang diterpa oleh kipas angin bagaikan bulu ayam yang diterpa oleh angin. Ini disebut kelompok Jabariyah. Dan ahlu sunnah senantiasa berada di pertengahan di antara dua kelompok yang terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Ahlu sunnah mengatakan apa? Wa ma tasyaun illa Allah. Apapun yang kamu kehendaki, yang kamu kuasai, tidak bisa kamu kuasai kecuali atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, A, pertanyaan tadi berkenaan dengan ini. Bahwasanya seseorang tatkala melakukan kesalahan, maka dia tatkala melakukan kesalahan tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir tersebut itu pun manusianya yang mengerjakan dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang bertanya, "Ustaz, orang berzina. Bukankah itu takdir Allah?" Ya. Sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Betul. Lalu kenapa disiksa? Ada yang bisa jawab? Hah? Karena dia bisa memilih. Satu jawaban, jawaban yang lain. Karena semua sarana Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dia agar dia mengambil jalan yang benar, tapi tetap dia memilih jalan yang salah. Apa sarananya? Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus para nabi, mencegah untuk berzina, tapi tetap dia berzina. Bukankah berhak Allah Subhanahu wa taala menghukum dia? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang berkaitan dengan dengan pertanyaan tadi wallahu alam. Apakah dibolehkan sholat fardu di dalam sebuah masjid yang di halamannya terdapat kuburan? Oleh karena masjid terdekat tersebut memiliki kuburan pada halamannya haruskah mencari masjid lain. Walaupun niat ke masjid tujuannya menjalankan tidak sholat, bolehkah sholat di masjid tersebut? Apa perbedaannya dengan sholat di masjid Nabawi, kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Barakallahu fiikum, barakallah. Maka jawabannya tidak boleh sholat yang ada masjid dalam kuburannya. Dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah La'natullah ala yahud wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka masjid. Masjid. Dalam riwayat yang lain kuburan orang kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Hadis ini nyata dan dalil bagaikan matahari di siang bolong yang sangat jelas melarang kuburan uh, eh, salat di dalam masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Dan meskipun kuburan tersebut di arah kiblat masjid, di samping kanan masjid, samping kiri masjid, belakang masjid. Yang penting dia masih dalam satu lingkup tanah masjid, maka haram sholat di dalamnya. Berdasarkan hadis tadi. Ya, berdasarkan hadis tadi. Taib, kalau begitu ditanya lagi, Ustaz, bagaimana kalau seandainya di Masjid Nabawi? Maka jawabannya, Masjid Nabawi asal muasalnya tidak seperti itu. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, beliau mengatakan, "Mabaina baiti wa mimbari min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah kebun-kebun surga dan itulah Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Abu Bakar terjadi perluasan hanya ke utara, ke selatan ataupun ke barat, tidak pernah ke timur karena timur adalah kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Umar juga seperti itu, perluasan utara, selatan, ke barat di zaman Utsman juga seperti itu. Utara, selatan, ke barat, tidak pernah ke, ke timur. Sampai kapan? Sampai tahun 88 Hijriah. Pada saat itu yang menjadi khalifah adalah uh, Walid Al-Walid bin Abdul Malik. Yang menjadi gubernur Madinah pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan di saat itu tahun 88 Hijriah, sahabat yang paling terakhir meninggal hanya pada tahun 78 Hijriah. Kalau tidak salah namanya Abu Tufail. Kalau tidak salah. Abu Tufail, sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Kenapa saya kaitkan dengan sahabat? Karena kalau seandainya tahun 88 Hijriah ada seorang sahabat pun yang hidup maka akan dicegah oleh sahabat tersebut untuk memasukkan masjid, perluasan masjid eh, untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid yang tidak ah, tidak ada sahabat satupun pada waktu itu. Maka kuburan Nabi akhirnya dimasukkan ke dalam ke dalam masjid eh, ke, ke dalam masjid tahun 88 Hijriah di zaman tabi'i. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ya tidak serido Rasulullah serido para sahabat maka tidak bisa dijadikan dalil kalau ditanya lagi Ustaz Oke, okay, tidak bisa dijadikan dalil. Sekarang yang terjadi bahwa kuburan Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bagaimana? Maka jawabannya pengecualian atas hal tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW melarang untuk sholat yang ada eh, melarang untuk sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana cara menolak dan menjelaskan yang hak ketika diajak ke majlis yang tidak syar'i? Misal berdoa, selawat secara berjamaah, mengundang grup masjid, mengundang grup nasyid. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mudah untuk berdakwah adalah pertama dikenalkan konsekuensi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Habis itu baru kita jelaskan dalil-dalil dari Al-Quran tentang konsekuensi tersebut. Tanpa harus mengucapkan perkara eh, perkara-perkara yang mengada-ngada dia akan paham. Itu yang paling mudah dan itu yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah hanya mengucapkan ya ayuhan nas la ilaha illallah Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian beruntung. Itu pengokohan akidah. Maka yang paling penting dalam berdakwah adalah sampaikan konsekuensi asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dengan dalil-dalilnya, maka akan sangat mudah kita mendakwahi orang-orang untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya, kita harus mengagungkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap kita agar senantiasa kokoh, tapi tetap bermuamalah atau hablum minanas secara baik? Karena sekarang ini banyak tuduhan karena ketegasan ini memecah umat Islam jazakallahu khairan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jangan pikirkan tuduhan ini, tuduhan ini dari eh, bisikan-bisikan uh, iblis kepada umat manusia, kepada sebagian umat Islam yang jelas lihat ya, perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Kurang apa santunnya kepada manusia? tetap saja dituduh memecah belah umat. Kurang apa ramahnya Rasulullah SAW? Kurang apa akhlaknya Rasulullah SAW? Memang Pak, dari mulai semenjak dulu sampai hari kiamat as sirah bainal haqqi wal batil mawjud. Pertikaian antara hak dan batil itu selalu ada. Itu harus kita pahami yang kini baik-baik. Tetapi kita pun harus berdakwah dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik, dengan bahasa yang santun. Tidak cepat-cepat memfonis. Wallahu a'lam. Pendapat sahabat Umar disepakati Allah. Apakah artinya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menunjuki wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim tempat sholat setelah tawaf. Kemudian uh, meminta atau memberikan saran kepada Rasulullah SAW kalau orang minta makanan kepada istri-istri Nabi maka harus pakai hijab wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara' mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mendoakan buruk kepada orang yang makan tangan kiri. Apakah artinya disunahkan mendoakan buruk jika menentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya, permasalahan mendoakan buruk ataupun melaknat seseorang boleh dengan catatan hanya memberikan hanya mendoakan orang dengan sifatnya, bukan dengan personnya. Misalkan, semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Semoga Allah melaknat orang-orang musyrik. Ini boleh. Adapun personnya maka tidak diperbolehkan. Sifatnya boleh. Ya Allah Dan ini pun dilihat maslahatnya. Ya, ini pun dilihat maslahatnya. Ketika seorang di hadapan orang-orang kafir, semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Ini gak maslahat kita berdoa seperti ini. Dilihat maslahatnya. Lihat mudarat, kemudian mafsadah, keburukan, kebaikannya. Wallahu alam. Saya baca di salah ini sudah. Apa yang menjadi sandaran HTI sehingga menolak hadis ahad? Akal. Yang menjadi sandarannya apa? Akal. Wallahu alam. Apa yang dimaksud dengan pemahaman para sahabat adalah hanya ijma para sahabat karena terkadang para sahabat pun saling berbeda pendapat tentang suatu hal maka jawabannya yang disepakati oleh para sahabat tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama itu yang merupakan bahwa la tajtami'u ummati ala dhalal umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan contoh umat Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu para sahabat mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anha eh, radhiyallahu anhu arallahu. Contoh yang lain, mereka bersepakat juga untuk membukukan Al-Quran sepeninggal Rasul Wasallam. Ini tidak ada yang berbeda pendapat di atasnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pendapat para sahabat jika bersepakat maka itu akan menjadi hujah yang sangat kuat. Adapun terjadi perbedaan pendapat satu dengan yang lain di antara para sahabat maka itu berarti tidak dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Karena pendapat Aisyah kadang berbeda dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq ataupun pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.